Tukang ada di mana, Wira? Tukang berada di dalam kabut Hei, penyidik semua. Penyidik keluar dari desa. penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku-liku kehidupan dari dua insan manusia. Oh, celaka pukulan dari bola lima Rompang. Huh, dia, dia, dia, dia. Didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. karena ibumu Nirupa sedang melakukan sesuatu pada Wulandari supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Oh, jadi jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini Ramanda. Atas izin. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima Permata Merah Delima Permata Merah Delima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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Kisah Brang menjadi cemas ketika dia mendapat berita dari Raden Wangsadirja dan Kikunjara bahwa orang-orang Tegal Sari sedang menyiapkan penyerbuan ke desa Mentilin. Apalagi setelah dua orang prajurit pengintai dari Mentilin terbunuh setelah memasuki Tegal Sari. Sehingga Kisah Brang merasa bertambah takut, walau dia mempunyai keris andalannya si Buntung. Sementara itu nyisepi sudah berada di Tegal Sari untuk menunggu kedatangan Batara. guru tidak mau meninggalkan tempat ini? Bulan, selama hayatku, belum pernah aku menemukan tempat seindah dusun karang angin ini. Sehingga terbersih di hatiku, ingin tinggal di dusun ini menghabiskan sisa-sisa hidupku. Ah, Nyi Guru, lalu bagaimana dengan aku? Sebagai seorang murid yang setia kepada gurunya, tentu kau harus mengikuti aku tinggal di sini. Kang Batara? Kenapa harus kau erokan betul Batara itu? Bukankah sudah ada gantinya di dusun Karangangin ini? Bahkan dia lebih gagah dan lebih baik dari Batara. Sebaik dan segagah apapun penggantinya Nyi Guru, aku tetap memilih Kang Batara. Fulan, ternyata kau tidak setia seperti apa yang aku bayangkan semula. Sudah setua ini gurumu. Kau tidak mau memperhatikan aku. Yang kau pikirkan hanya Batara. Ah, Nyi Guru, Bukankah Nyi Guru pernah muda dulu? Bukankah Nyi Guru pernah jatuh cinta dulu? Dan bukankah sulit untuk mengganti rasa cinta kita dengan orang lain yang bukan kita cintai? Memang betul Wulandari. Tetapi lambat laun kau juga akan jatuh cinta pada Rambanu. Asal kau tahu bagaimana cara mengalihkan cintamu itu. Oh, kenapa Nyi Guru berubah begini? Tidak ada yang berubah Wulandari. Kaulah yang telah berubah sekarang. Kaulah yang tidak mau lagi mengurusiku sekarang. Kau lebih mementingkan Batara daripada aku. Ada apa yang kalian bicarakan tadi? Lama betul aku lihat kau bicara dengan Wulandari. Dia mulai ingat kembali pada laki-laki yang bernama Batara itu. Sehingga aku hampir putus asa, Nyiropas. <laughs> Laki-laki yang bernama Batara itu memang hebat daya tariknya. Jangankan Wulandari yang sesama orang dunia sana. Aku sendiri yang sudah setua ini masih tergetar hatiku melihat Batara. Apalagi Batara itu seorang yang mempunyai ilmu yang tinggi. Bahkan tinggi ilmunya tinggi. Karena tingginya, sampai-sampai dia bisa menembus langit kita. Dia bisa langsung bicara dengan aku. Oh, bukan main. Nah, kau bujuklah terus Wulandari. Dan kau tetaplah wujudmu sebagai ini sepi Supaya dia tidak merasa terasing betul tinggal di sini. Iya, Nyi Rupas. Bahkan kalau perlu, secepatnya dia dikawinkan dengan Lambano. Iya, aku akan berunding dulu dengan Kijana. Aku pergi. Iya. Kau yang datang, Andita. Maaf, Kakang Lambano. Aku datang tidak semestinya. Aku datang melewati pintu belakang dusun Karang Angin ini. <laughs> Tidak apa-apa. Tidak ada yang akan marah padamu, Andita. Tidak ada yang akan sampai hatinya memarahi gadis secantik kamu. <laughs> Terima kasih. Uh, apakah kau akan bertemu dengan Nyirupas atau Kijana? Tidak. Aku sengaja mau bertemu dengan Kakang Lambano. Itu sebabnya kalau lewat dari sini. uh, <laughs> Andita, sejak kapan kau mau menemuiku? Padahal selama ini <laughs> ditegur pun kau tidak mau. <laughs> Maaf Kakang, aku datang kemari ada urusan penting yang harus aku sampaikan pada Kakang. Urusan asmara? Wah, <laughs> Andita, kau sudah tertinggal satu langkah. Aku tidak akan jatuh cinta padamu, walaupun kau rayu bagaimanapun aku. Karena hatiku ini sudah tertambat pada gadis lain. Jatuh cinta pada Wulandari kan? Ah, ah kau tahu? Wulandari ada di sini kan? Uh, kau tahu juga. Apa yang terjadi di sini semua aku tahu. Dari mana kau tahu? Sedangkan hal ini tidak pernah diberitahukan kepada dusun yang lain oleh orang-orang Karang Angin. Berita ini aku dapatkan dari Kang Batara. Ah, Batara. Lagi-lagi laki-laki itu. Apa hebatnya sampai dia bisa menyebarkan berita ini ke dusun Lembah Meratap? Dia memang hebat. Dia memang luar biasa. Sehingga dia bisa menyampaikan berita ini ke tempat kami di Lembah Meratap. Seberapa tinggi ilmunya, Andita? Serasa ingin aku remukkan tulang belulangnya. Ilmunya memang tinggi, Kakang. Andai saja dia mau dan dia tahu, maka dalam sekejap dia akan berada di sini untuk membebaskan kekasihnya. Wah, wah, wah, wah. Kau ini bicara sepertinya dia itu lebih hebat dari aku, Andita. Aku bicara sejujurnya, Kakang. Karena aku sudah lama kenal dia. Sudah sering kami bertemu di dusun Lembah Meratap. Bisa dia datang ke dusunmu? Bisa. Bahkan dia datang bersama tubuh kasarnya. Ah, luar biasa. Dia memang luar biasa, Kakang. Karena hal itulah aku juga jatuh cinta padanya. Sama seperti Kakang Lambano jatuh cinta pada Wulandari. Aku belum bisa mempercayai keteranganmu ini, Andita. Sebelum aku bisa melihat sendiri wujud manusia itu. Percayalah, Kakang. Aku tidak bohong. Aku sudah lama tahu tentang Kang Batara. Andita, sehebat apapun dia, aku sanggup meremukannya Aku sanggup menghentikannya untuk merebut kekasihnya. Aku percaya, Kakang. Tapi aku yakin, kalau Kakang berhadapan dengan dia, tidak akan ada yang keluar sebagai pemenang. Kedua-duanya sama hebat. Kedua-duanya sama-sama berilmu tinggi. Sehingga kedua-duanya akan sama-sama remuk. Hah, tapi ingat Andita, kita berbeda dengan dia. Kita orang-orang atas angin yang tidak akan hancur dimakan zaman. Sedangkan dia, orang dari dunia sana yang akan hancur dimakan waktu. Kakang, aku kan sudah bilang, dia itu hebat, dia itu perkasa. Sehingga aku pun ragu, dia itu berasal dari dunia sanakah? Atau dia itu juga keturunan orang-orang seperti kita? Ah, Andita, Keteranganmu membingungkan aku. Itu sebabnya aku datang kemari, Kakang. Supaya Kakang tidak menghadapi Kang Batara dengan kekerasan. Tapi hadapilah dengan cara lain, sehingga dia tidak rusak. Kakang pun tidak hancur. <laughs> Kau rupanya masih mengharapkan Batara itu, Andita. Aku memang masih mengharapkannya. Sebagaimana Kakang Lambanu mengharapkan Wulandari. Dan aku percaya, Kakang Lambanu tahu caranya. Hmm. <laughs> Kau gadis yang pintar. Tidak percuma kira bumi mempunyai anak sepertimu. Harapan Kakang dengan harapanku sama. Untuk itu mari kita tutup jalan mereka berdua. Kakang menutup jalan Kang Batara untuk bisa bertemu dengan Wulandari, supaya dia tidak bisa bertemu dengan kekasihnya. Baik, aku senang kau mau turun ke langgang dalam persoalan ini. Persoalan ini bukan saja persoalan Kakang Lamando, tapi juga persoalanku. <laughs> Andita, kau pandai bicara. Aku tidak pernah menduga bahwa kau sehebat ini. Kakang, <laughs> Kakang jangan memuji dulu kerja kita belum selesai. Bahkan kerja kita belum kita mulai. <laughs> mau kemana kau? Aku mau kembali ke dusunku. Apakah kau tidak berniat menemui kedua orang tuaku dulu? Kan aku sudah bilang, Kakang. Aku datang ke dusun ini lewat pintu yang lain. Sehingga rasanya kurang sopan kalau aku menghadapi Nyirupas dan Kijana. Hmm, iya, iya. Uh, hanya tolong sampaikan saja sembah sujudku yang lancang ini kepada kedua ayah bunda kakak. Iya, nanti aku sampaikan. Terima kasih. Aku pergi. Hih! Ya. mencintai orang dunia sana. Andita juga mencintai orang dunia sana. Dan orang yang kami cintai itu adalah sepasang kekasih. Eh, tahu nggak? Jeng Tuti, Jeng Tuti kenapa Bu Ada apa sih Bu Barto? Ceritain dong. Iya, Jeng Tuti, iya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 berita buruk Ramanda? Hmm, ceritakanlah padaku Lambano. Baik Ramanda. Dengan cermat, Lambano bercerita kepada kedua orang tuanya apa yang telah dia dengar dari Andita, sehingga kedua suami istri itu terkejut mendengarnya. Mereka telah dihadapkan pada pilihan yang sulit, karena ternyata Batara bukanlah manusia biasa yang bisa dihancurkan begitu saja. Tapi Batara adalah sosok tubuh yang hebat, sosok tubuh yang mempunyai ilmu tinggi setara mereka, maka tanpa banyak bicara lagi, mereka akan memutuskan untuk mengambil jalan hitam, jalan yang selalu disukai oleh orang-orang dusun Karang Angin. Jalan apa yang akan Kijana tempuh untuk menghadapi bahaya seberat ini? Tidak ada jalan lain, istriku, kecuali kita mengadakan persembahan. Persembahan? bayi persembahan. Iya. Darah bayi itu akan kita taburkan di seluruh lembah di bawah dusun Karangangin supaya tidak bisa ditembus oleh siapapun. Makhluk dari dunia sana. Dan kini tinggal kita mencari bayi untuk persembahan itu. Bayi yang tidak boleh berumur lebih dari 30 purnama berdarah biru dan laki-laki. Aku akan ambil bayi itu, Ramanda. Kau tahu di mana berada bayi seperti syaratku itu? Tahu, Ramanda. Hmm. Bayi itu bernama Tapasudana. Anak Aning dari hasil perkawinannya dengan Raden Wangsa Dirja. Bagus, bagus. Jemputlah bayi itu sekarang. Bawalah selendang anginku ini supaya kau bisa hadir di dunia mereka. Terima kasih, Ramanda. Hmm. Aku melihat lagi laki-laki itu. Tapi aku tidak usah takut. Di rumahku ini sudah adanya sepi. Aku dan seisi rumahku akan aman dari gangguan apapun juga. Selamat malam. Eh, selamat malam. Raden Lambano kan? Iya, aku. Uh, Raden mau apa lagi datang kemari? Aku mau meminjam anakmu. Meminjam anakku? Iya. Ah, Raden ini ada-ada saja. Aku bicara sungguh-sungguh. Hmm, walau ini hanya dalam mimpi kita bertemu, Aku tidak akan meminjamkan anakku pada Raden. Ini bukan mimpi, Aning. Pertemuan kita ini adalah pertemuan yang sebenarnya. Aku tidak takut, Raden. Karena di rumahku ini sudah ada Nyi Sepi yang akan menjaga aku, anakku, dan seluruh isi rumah. Justru aku sudah izin pada Nyi Sepi, Aning. Kalau tidak percaya, lihatlah di sampingmu itu. Uh, Nyi Sepi? Pinjamkanlah anakmu itu, Aning. Anakmu bukan untuk dicerakakannya, tetapi untuk diberi kekuatan hebat. Sehingga anakmu kelak akan bisa membalaskan sakit hatimu pada Raden Wangsa Dirja. Betul begitunya, Sepi? Betul. Nah, bagaimana, Aning? Maukah kau meminjamkan anakmu padaku? Mm. Aku percaya padanya, Sepi. Jadi akan kau pinjamkan anakmu itu? Iya, akan aku ambilkan. Biar, aku yang mengambilnya. Iya.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 Mana anakmu? Ah, itu. Ah, kenapa mereka hilang seperti ditelan gelap malam? Kenapa mereka? Ah, bukankah itunya sepi? Ini aku, Ani. Loh, ah, yang tadi itu siapa? Siapa? Ah, yang membawa anakku. Siapa? Perempuan tadi, Nyi. Dia ah, dia miripnya sepi. Ah, Ani, kenapa kau berikan? Kenapa kau berikan pada siluman itu? Ah, aku mana jimat yang aku berikan untuk penangkal segala siluman untuk bayimu itu? buang. Kenapa, Aning? Uh, aku pikir tidak perlu lagi karena Nyisepi sudah ada di rumah ini. Aning, kau salah besar. Kau salah besar, Aning. Uh, jadi, bagaimana dengan anakku, Nyi? Kita harus kejar mereka. Walau rasanya sulit untuk mendapatkan anakmu kembali. Nyi Guru, mau kemana? Kau Batara? Iya, Nyi. Cepat bantu aku. Kejar ke sana. Ada apa, Nyi Guru? Bayi Aning dibawa siluman. Hah? Oh, jadi betul laki-laki itu yang kau lihat, Aning? Iya, betul, Kang. Jadi lambanu yang datang kemari. Dan pesan itu dia juga yang menyampaikan padamu? Betul, Kang. Tenang. Kita akan usahakan mencari dan mendapatkan anakmu kembali.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 Aning masih terisak di sudut rumahnya. Sedangkan Batara dan Nyesepi sedang berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Tapa Sudana yang tidak tahu apa-apa itu. Batara dan Nyesepi masih berpikir, kenapa Tapa Sudana yang mereka ambil dan apakah maksud mereka? Nah pendengar yang berbahagia, Marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-11 Permata Merah Delima.